1434 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ayat yang artinya, sesungguhnya masjid diberikan atas dasar takwa. Sejak hari pertama, lebih patut bagi wahai Muhammad di dalamnya. sepakat Masjid yang Allah maksudkan pada ayat tersebut adalah masjid pertama sepanjang sejarah Islam yang dibangun langsung oleh Rasulullah pada tahun pertama Hijriah atau tahun 622 Masehi. Masjid legendaris yang letaknya 5 km sebelah tenggara Madinah itu bernama Masjid Kuba. Masjid Kuba memiliki 19 pintu, tiga di antaranya merupakan pintu utama disiapkan terutama gerbang pintu besar dan menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Masjid Kuba telah beberapa kali mengalami renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang membangun menara masjid ini. Pada tahun 1986, Masyarakat memperluas kapasitas masjid Tegal hingga 20 20.000 jamaah awal tahun 2012. Pangeran Abdul Aziz bin Majid selaku Gubernur Madinah mengumumkan rencana perluasan kembali masjid Tegal. Serba Serbi Haji 1434 Hijriah Serba Serbi Haji didukung oleh tokoh Jazirah 先，我来，我还记得更多，更多。 Kamu sehat Holistik akan hadir sesaat lagi. Selamat mengikuti. Jablin HPMI 92,3 FM Jogja Inspirasi Keluarga Indonesia Berarti pengabdian dengan cinta Alhamdulillah syukur ya sahabat yang semoga malam hari ini ruang dengan Anda Rumah sahabat yang semuanya Penuh dengan cinta dan kasih sayang Dan supaya tetap sehat dan tetap semangat insya Allah Dan tidak menyapa sahabat hanya hingga satu jam ke depan hingga jam pukul puluh waktu Indonesia Barat tentunya dalam program Solusi Sehat atau Pondok Politik Indonesia berkondisi hari ini hari Jumat 28 Zulhijjah 1434 Hijriah atau bertepatan pula dengan hari yang pertama di bulan November 2013. Sobat Lembur, sahabat ini semoga penuh cinta dan kasih sayang ya Seperti tagline barunya jangan Yogyakarta Nikmati pengabdian dengan cinta Nah, supaya penuh cinta Apa yang kita bahas malam hari ini sahabat ini kaitannya juga dengan cinta loh ya Waduh <laughs> Ditunggu sahabat Rimpi, kita sudah kedatangan sumber dari Pondok Balistik Indonesia. Ada Mas Satrio yang akan bersama berbagi ilmu dan juga bersama menjawab solusi-solusi dari keluhan-keluhan dan permasalahan kesehatan yang sahabat yang dialami di kesempatan malam hari ini. Pada waktunya nanti sahabat yang bisa bergabung via telepon di 0274 884205 atau di SMS 0815 Ya Mas Satria mau dan sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Satria Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kabar baik Mas Satria Alhamdulillah Penuh cinta ya Insya Allah Insya Allah Nah tentunya supaya keluarga penuh cinta rumah harmonis dan juga hubungan sama anggota keluarganya tetap penuh kasih sayang dan rasa cinta yang mendalam. Nah ini perlu ada kiat kiat ini mas. Salah satunya yang akan kita bahas malam hari ini. Hidup bahagia, sejahtera, kaya raya, terus lagi mas? Tanpa rokok, benar menjadi tanpa rokok saja yang salah satunya bisa menyebabkan cinta dan hubungan kasih sayang dalam rumah tangga insya Allah. Nah seperti apa nih mas pembahasannya? Kok bisa tanpa rokok malah jadi bahagia? Karena kata orang justru rokok itu yang bisa membuat bahagia kenapa tuh bikin bahagia ya oh itu ya bagian bersama dapat seperti itu kan memang sebenarnya kalau kita mau melihat kita dari sisi yang lain tentunya banyak hal yang bisa membuat kita bahagia kan gitu atau selain rokok kan selain rokok nah kemudian uh, kita mungkin kalau masalah rokok mungkin kita bisa bangga karena saya dulu atau masih SD gitu ya masih SD dibilang bahwa kita ini paling sering ekspor tembakau kan ke ya. ya, Brebes dan sebagainya nah ternyata memang eh, perkembangannya sudah 10, uh, 15 tahun dari saya SD ini rokok ya, memang sudah bukan barang asing di masyarakat Indonesia dan menurut data pada tahun 2013 ini konsumsi rokok ini mencapai 302 batang melihat ya, 302 miliar batang per tahun 302 miliar batang per tahun dan jika dapat negara rata berarti sekitarnya setiap orang di Indonesia mengkonsumsi 1250 batang rokok per setahun pada puluh rata 200 juta ya kebayang kalau misalkan sehari tiga sehari tiga batang gitu ya itu seluruh penduduk Indonesia karena tidak ada yang Bali sama yang yang Malaysia gitu. Nah karena memang eh, angkanya bukanlah mustahil Andaikan saja satu orang ini merokok satu bungkus rokok sehari yang isinya luas sekitar 10 ya. Mohon apa saya salah sama saya nggak merokok. <laughs> Dan kalau itu semua sudah 300 batang, sehingga kita 3.500 batang rokok setahun itu buat satu orang. Nah, kemudian di data lain juga kita menemukan bahwa 1,2 miliar rokok aktif di dunia ini 800 juta diantaranya berada di negara yang sedang berkembang yang total uh, eh, penduduknya saat ini berkisar 1,3 miliar ya itu ini menurut uh, penelitian tahun 2004 pada akhirnya bahwa ternyata Indonesia ini menduduki posisi ketiga dengan jumlah popok terbesar dunia setelah Cina dan India demikian tentu WHO tahun 2008 jadi kita ini pasti itu prestasi itu di bidang penelitian bahan ya nomor tiga dan ke peringkat pasti konsumen terbesar setelah China, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Nah, menurut uh, Safar Amati, Indonesia ini tanggal 11 menyatakan bahwa tokoh laki-laki di Indonesia sekitar 63 persen dan 2,7 persen ke wanita ini 2 per 3 ya, Nah, kita bisa uh, kita mungkin seringkali melihat pamflet-pamflet mengenai rokok gitu ya. Nah, kemudian kita mungkin bertanya, memang orang rokok kenapa sih ya? Gitu. Ternyata dalam sebuah buku yang terbit di Indonesia judulnya rokok, kretek, dan rokok kretek dan etiketnya yang dikarang oleh Indrianto menyebutkan bahwa uh, eh, buku ini mengangkat sebuah fenomena menarik dalam permasalahan merokok Tapi ternyata sama orang berbeda yang menemukan bahwa pada awalnya orang itu merokok bukan karena faktor gengsi kecandangan maupun untuk merubah penampilan pada awalnya gitu Kenapa lebih menghilangkan rasa muak, batuk, pusing, dan perasaan tidak enak lainnya sehingga mereka memilih persekutu dengan rokok. Kemudian kondisinya tentu sangat berbeda dengan ketika kita tidak saat ini ya itu. Karena sebenarnya mereka ini menjadi sebuah gaya hidup. Kalau tahun 2000 katanya untuk hal, eh, -hal seperti itu sekarang enggak dan masalah remaja dan rokok ini selalu mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki peluang mencapai kemajuan di tahun 2020 dengan adanya bonus demografi berupa jumlah generasi muda yang banyak gitu. Nah, ini kesempatan untuk mengatakan kesejahteraan rakyat rakyat bangsa diyakini hanya sekali mengalami yang lain. Tapi harapan besar ini kemungkinan besar akan besar ya, karena adanya tren merokok di kalangan anak muda. Ya, betul betul. Karena mengingat di Indonesia ini di sana sekitar 44 persen kelapa aktif yang merupakan kelompok muda yang usianya antara 10 sampai 19 tahun. Dan 47% persen di antara kelompok kelapa aktif itu usianya 20 sampai 29 tahun. Tapi ini ada 81 kelompok aktif 80 persen yang merupakan anak muda muda di Indonesia di Indonesia. Nah, diperkirakan kira akan ini sekitar 85 juta penduduk Indonesia usia remaja saat ini akan menjadi pokok berat dan 12-13 juta yang akan tutup usia dalam usia setengah bayi Waduh, sudah tutup ya Padahal sebuah kerugian gitu ya Dan bahkan bisa dibilang uh, ada sebuah riset tahun 2010 kemarin 34,7 persen penduduk di Indonesia berusia 10 tahun ke atas adalah perokok ketiga ya. dan itu tentunya uh, sebuah um, sebuah kemunduran ya apabila kita di sini DMG ini ya sangat makin tahan tenang bapak ternyata dua anak banyak yang belum diserahkan ya. nah biasanya hal-hal ini juga didukung dengan beberapa kesombongan tentang wah itu rokok itu pajaknya besar kan Jadi ini uh, eh, apa namanya menyombong pajak gitu ya. kamu nyumbang apa kan bensin aja ambilnya subsidi ya kita akan bahas di dalam berikutnya mengenai tentang faktor ekonomi tentang rokok ini. Sekarang kalau tadi yang bergabung di 0274884205. Konsultasikan permasalahan kesehatan sahabat. Silakan yang ingin bertanya juga bisa di telepon dan juga SMS 0815786923. Bahasan kita malam hari ini sahabat MC adalah bahagia hidup sejahtera tanpa rokok. Nah, ada yang ingin berhenti merokok, sosok jangan aja dia kalau ingin hidupnya bahagia, sentosa, damai, aman, nyaman, dan masa depannya cerah. Kalian tunggu di 884205 dan juga SMS 08157880923. Jangan kemana-mana, tetap simak MPM Yogyakarta program Solusi Sehat Alat Pondok Politik Indonesia. Kami akan kembali setelah informasi dari rumah berikut ini. agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mengatur kemakmuran bumi, mana menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penentuan kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tanah yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi sehat ala rumah sehat holistik agar memberikan hanya di aki sebagai melakukan percakapan dari sana menuju kebaikan. sama tuh. Permasalahan romantik berada di Jalan Kelurahan kilometer 8,5 masuk Jalan Jalan Rasulullah Alaihi yang artinya Barang siapa yang memudaratkan atau merusak seorang muslim yang lain, maka Allah akan memudaratkan dan merusaknya. Barang siapa yang menyulitkan orang lain, ya serta sahabat yang dalam program malam hari ini program Solusi Sehat para Pondok Holistik Indonesia bersama dan kita berbicara dan sahabat secara Anda ini dan sudah hadir juga Mas Satrio dari Pondok Holistik Indonesia yang malam hari ini kita akan bahas bersama-sama mengenai hidup yang bahagia sejahtera penuh cinta

chapter 2. Yeah, the Bali Gandhi one. Yeah. Yeah, the Bali Gandhi one. molekul nikotin dalam tubuh. dengan itu eh, sampai dengan umur jangan sampai orang-orang yang merokok itu di apa di boleh dikatakan di uh, kucilkan atau di apa ya kegiatan dikatakan tidak diperbolehkan atau gimana sedangkan di Al-Quran saja tidak ada menyebutkan ayat-ayat yang uh, menyebutkan merokok itu yang ada den tidak sih mengatakan dia bisa bagi negara? Ya, saya harus itu memang sangat betul sekali. Dan ya, ya, ya. memang jumlah KPAP di Indonesia saat ini sekitar 70 persen dari total penduduk Indonesia itu sekitar 148 juta jiwa dan sebagian besar diantaranya mereka melakukan memang secara finansial itu dikatakan orang mampu ya gitu merasa bahwa dia saya seperti itu tapi saya tidak menyampaikan semuanya ini berdasarkan data karena seperti yang kita tahu gitu rokok ini bisa salah satu aset negara karena menyumbang pendapatan negara sekitar 55 triliun 55 triliun iya itu yang disumbang nah tapi sebelum se ini ya sebelum yang rokok ini belum dari dulu tapi jika kita berikutnya bahwa ternyata bahwa kesehatan dari penyakit yang diakibatkan oleh rokok di bawah 107 triliun pembayarannya biaya iya, iya, untuk mengobati ya berobat dari rokok itu lebih iya di Indonesia nah, sebenarnya tekor negara itu tekor sampai 52 triliun betul karena tadi dari rokok memasukkan 55 sementara kerugiannya ratusan triliun iya seperti itu nah itu masyarakat anggota DPR Komisi 9 yang juga anggota benar terus serata negara serata yang kita tidak sebanding ya kan itu sumbangannya 55 pembiayaan satu setuju gitu. Nah, kenapa? Karena memang jika sakit ini masih dibiayai oleh pemerintah ketika orang melaporkan itu. Nah, tadi Pak Wito, uh, eh, sahabat kita ini mengatakan bahwa alhamdulillahnya tidak mengalami sebuah gangguan. Itu karena alhamdulillah rutinitasnya memang diwajibkan untuk olahraga. Namun perlu diingat juga bahwa tidak semua masyarakat Indonesia seberuntung itu yaitu bahwa memang rutinitas kerjanya 8 jam sehari digunakan atau dibayar untuk berlatih ada yang dibayar untuk bekerja di belakang meja ada yang dibayar untuk memasarkan sebuah produk gitu. ada yang dibayar buat beras juga gitu itu tidak olahraga itu bekerja secara murni dan mereka tidak sempat mengalokasikan energi dan perhatiannya untuk berolahraga dan seperti itu atau mengakses uh, fasilitas-fasilitas untuk berolahraga nah memang nah, pada akhirnya untuk yang nabi kesehatan bahwa alat Islam yang sudah terjadi di Jakarta ini bahasa eh, tempat kemarin yang ada ada penyelesaian sebagai jaminan kesehatan terhadap penyakit atau berdapat dilaksanakan akan diadakan mulai 1 Januari 2014 nanti dan hal ini akan kan dimaksudkan sebagai tidak membebani atau tidak karena suatu kesehatan yang sebenarnya diakibatkan oleh pola hidup yang tidak sehat dan gitu. Nah jadi kalau tadi kita seperti bilang bahwa tidak tidak menyumbang negara sebetulnya justru kita harus sadar akan eh, kenyataan bahwa kita ini untuk obat-obatan kimia di Indonesia itu eh, sumber yang bisa kita produksi sendiri itu hanya lima persen saja. Semakin sering kita mengkonsumsi obat-obatan kimia yang eh, istilahnya sintetis ya, itu kita sudah menghabiskan devisa kita juga. Nah, jadi sebenarnya di sini uh, sebuah misi yang dibawa oleh Federasi Indonesia untuk melihatkan kita semua dengan menggunakan sumber daya alam yang diproduksi dan dihasilkan. oleh warga kita ini justru lebih memakmurkan Indonesia secara pembangunan itu. Jadi memang dengan cara saja kita tidak perlu membangun negara untuk mengurusi kesehatan kita. Cukup dengan memilih makanan yang tepat, kita sudah bisa menghambat biaya untuk kesehatan pemerintah seperti itu. Jadi bukannya kami tidak pro pemerintah, justru kami sangat-sangat pro pemerintah plus rakyatnya. Gitu. Maka dari itu, karena bilang nanti uh, sahabat pendengar juga bisa berbagi info kesehatan yang praktis, murah, dan simple gitu ya, dan sangat-sangat mudah untuk dipraktekkan supaya hidup kita lebih sejahtera gitu. Dan kemudian untuk praktek kesehatan merokok, sebenarnya ternyata tembakau merupakan faktor risiko pada enam dari delapan kematian utama. Dan ini yang yang membicarakan atau meneliti adalah para ahli di bidang kesehatan. Itu merupakan menjadi risiko utama kanker paru-paru yaitu sembilan 90 persen. sembilan 90 persen kanker paru-paru adalah diakibatkan dari konsumsi rokok. ya betul sekali. Kemudian beberapa jenis kanker yang juga menjadi risiko akibat merokok ini adalah kanker mulut, kanker bibir, tenggorokan, larynx, esofagus untuk kandungan, kandung kemih, ginjal, efek lambung dan pankreas. Jadi cukup banyak juga yang menjadi resiko. Ya, baik, baik, baik. Itu tadi beberapa fakta ekonomi dan juga baru sedikit ya fakta kesehatan yang kita hadirkan sahabat Jadi Kami di sini tidak melarang ataupun tidak menganjurkan sahabat Dani untuk meninggalkan rokok gitu ya mas Kita hanya menghadirkan fakta-fakta dan juga kenyataan yang ada. Silakan sahabat Dani bisa pilih sendiri mau Thank you. akan kembali setelah informasi dari relakan berikut ini. bersama saudara sekalian tuh di sana jadi hasilnya yang maksimal tuh berlama Terima kasih. 0878 3996 tinggi dan dapat kami dan mempunyai tahzan mengungkapkan bila pada suatu hari Anda mendapatkan diri Anda menganggur tanpa kegiatan bersiaplah untuk bersedih gundah dan cemas sebab dalam keadaan kosong itulah pikiran akan menerawang kemana-mana mulai dari mengingat masa lalu menyesali kesialan masa kini hingga mencemaskan kelamnya masa depan yang belum tentu Anda alami dan itu akan membuat akal pikiran tak terkendali dan mudah lepas tanggung. Karena itu bangkitlah sekarang juga. Kerjakanlah ibadah, baca buku, dan kaji, menulis, merapikan meja kerja, rapikan kamar, atau berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain sahabat saya William Nasab Maja yang pernah menjadi customer relation manager di sebuah perbankan syariah dengan antusias selalu mengatakan kesediaannya ketika dijadwalkan bertemu dengan orang-orang baru di satu lembaga atau perusahaan yang belum begitu dikenalnya. Antusiasnya bersilaturahmi dengan orang baru menjadi poin penting keberhasilannya suatu saat nanti. Baginya, bertemu dengan orang baru tidak hanya sekedar bicara produk, tetapi bagaimana dia bermanfaat untuk orang yang ditemuinya. Sahabat MQ, setiap pribadi memiliki kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Namun kesempatan itu tentunya harus diimbangi dengan kesungguhan. dan Nanjadda Wajada yang memerankan seorang guru membawa sebuah parang yang tumpul untuk memakan sebuah kayu. Dan akhirnya bisa dilakukan bukan karena tajamnya parang, namun karena usaha yang sungguh-sungguh untuk memotong kayunya, Maka pribadi yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Dan pribadi yang bersabar, dia akan beruntung. Jadi kalau kesungguhan mewarnai setiap aktivitas kita. Ketika belajar mengkaji ilmu, bekerja mencari nafkah, dan usaha yang maksimal untuk membuat hidup kita bermanfaat untuk diri sendiri dan tentunya bermanfaat juga untuk yang Saya Hadi Saputra, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sahabat bersama Hadi Saputra. Kesan senantiasa menyediakan nikmati pengabdian dengan cinta sahabat dan terima kasih masih menyimak MJFM di Jakarta Anda juga bisa simak sahabat dan via live audio streaming kami di www.mjfm.com Manfaatkan pula aplikasi Nux Radio maupun Player dan juga Silver Flight ketiga sahabat MC program solusi sehat ala Pondok Holistik Indonesia bersama sahabat saya Anda Fauzan Hidayat dan juga Mas Satrio malam hari ini kita masih membahas mengenai rokok bahaya dan juga pesan yang pertama dari kanker paru-paru dan beberapa kanker di tubuh yang tersentuhkan dengan itu membuat mulut, pengurapan karen bisa esophagus, kanung kemih, ginjal, liver, lambung, dan pankreas. Kemudian juga merupakan sudah secara awam atau umum diketahui sebagai penyebab penyakit jantung, hipertensi, serangan jantung, stroke, dan beberapa gangguan pada pembuluh darah. Nah, memang uh, radikal juga yang dihirup terlangsung bandara maka dia akan melukai dinding pembuluh darah bila responnya bagus maka dinding pembuluh darah akan diperbaiki nah namanya luka bekas perbaikannya ada anjurannya nah ini tidak terlalu sering diperbaiki lama-lama menyempit pembuluh darah jadi kurang baik juga ya nah, sangat yang adalah eh, resiko lain seperti racun yang ada di dalamnya dan yang lainnya nah kemudian risiko penyakit lain akibat merokok ini adalah osteoporosis nah, dari sahabat yang um, ingin bisa dengan bersama cucunya atau cicitnya gitu atau saudara tangganya maka <laughs> tinggal satu lagi tinggal ya, satu lagi nanti gitu ya masih bisa diminum dan lainnya uh, akan sangat menguntungkan bagi sahabat sahabat untuk tidak uh, untuk menghindari rokok ini dan rokok ini juga bisa meningkatkan resiko osteoporosis karena bisa merugikan kepadatan tulang tubuh. Kenapa begitu? Karena ternyata ini bisa mengurangi atau menurunkan level hormon estrogen di dalam tubuh. Nah, padahal ini kalau untuk masalah estrogen di dalam tubuh ini sangat penting bagi kaum hawa juga ya, untuk masalahnya untuk uh, menjaga kesembuhan ya kan gitu. Ini jadi masalah juga. Dan kemudian resikonya adalah rheumatoid arthritis di mana memang ini merokok bisa meningkatkan risiko autoimun di dalam tubuh dan salah satu efek dari autoimun atau kejadian di mana imunitas tubuh kita menyerang balik ke tubuh kita yang harus menjaga malah menekan ini salah satu resikonya adalah terjadinya rheumatoid arthritis atau peradangan di uh, tulang kita ya biasanya sih kita sering mendengarnya sebagai penyakit rheumatik atau radang sendi ini juga salah satu bahaya membuat kita susah untuk bergerak termasuk banyak penyakit yang lain sebetulnya namun uh, intinya bahwa memang pada akhirnya untuk menjadi sehat bila yang diinginkan adalah kesehatan maka ada dinding merokok ini merupakan penting bagi kesehatan seorang Ini dinding merokok itu penting gitu ya. kita sapa dulu yang ada di SMS dan sudah ada beberapa testimoni yang ada sahabat kita di sekian siang yang kita 157 rokok merokok dari sudut manapun gak ada manfaatnya apa aja buat kesehatan biar sakit buat keuangan keluarga bikin tekor dari mana bilang yang orang bilang jantan itu justru cuma buat menutupi kelemahan dirinya jadi kita bisa sebut merokok sama juga melakukan perbuatan yang sia-sia setuju? nah gimana setuju kan mas? bisa ya, bisa tidak, bisa jadi ya terus kita tergantung kewakilannya kalau terima kasih sudah bergabung ada sahabat lagi yang tidak eh, bergabung Assalamualaikum Waalaikumsalam atau memang dalam Al-Quran tidak ada yang menjelaskan tidak boleh merokok, tidak ada kata-kata merokok. Tapi coba kita baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Di sana menjelaskan belanjakan hartamu di jalan Allah dan janganlah menjatuhkan dirimu ke dalam penistaan. Coba kita baca di bungkus rokok tersebut. Ini hmm, maaf pulsa habis ini, jadi nggak bisa tuntas. Terima kasih. Jadi Mas Fadil bilang berhenti merokok itu penting. Ada gue berbangga minta tips mas berhenti merokok gimana caranya hmm. berhenti merokok baik nanti ini akan masuk ya pada berhenti merokoknya kita akan bahas dari sisi cara berhentinya ini memang betul sekali tadi eh, beberapa testimoninya memang banyak masalah kompleks terkait dengan rokok dan terutama masalah terkait dengan perekonomian terhadap masyarakat bahkan negara dan gitu. Nah kemudian hal yang itu adalah menyangkut kualitas dari SDM kita nanti atau sumber manusia. Jadi memang sangat urgent untuk kepentingan manusia itu sendiri, bangsa dan negara. ya. Dan ternyata sebenarnya rata-rata perokok itu pengen berhenti. Rata-rata maksudnya pengen berhenti. Iya, sebenarnya sudah merasakan uh, susahnya ya gitu. Dan dapatkan di Kementerian Kesehatan tahun 2012, 50% lebih orang yang merokok ini ingin berhenti sebelumnya dan ini juga uh, ada di muat di salah satu situs luar negeri yang terkenal yang betul asdotcom sekitar 70 persen orang itu ingin berhenti merokok nah, akan tetapi kenapa orang itu gagal gitu ya karena mereka tidak akan reaksi tubuh yang diakibatkan berhenti merokok setelah merokok sekian lama jadi semacam adiksi ya adiksi mulai seperti itu ya misalnya kalau arti yang lainnya kan sarkawan gitu di kondisi rasa kurang nyaman karena si awal tadi katanya orang merokok karena rasa muak rasa tidak nyaman dan sebagainya ketika terlalu banyak dengan rokok dan kita mungkin merokok maka akan ada reaksi tubuh yang kurang nyaman maka itu tips yang benar untuk merokok ini salah satunya adalah bisa dilakukan dengan terapi akupunktur yaitu ini untuk sebab penelitian yang dilakukan oleh Departemen of General Practice and Community Medicine di Oslo namun dalam pun acupunktur bisa membantu memotivasi perokok untuk mengurangi jumlah rokok bahkan berhenti merokok. Karena memang kok di acupunktur kan terjadi sebuah reaksi yang lebih rileks dan lebih menata tubuh ke kondisi yang lebih stabil dan itu. Efek dari tata acupunktur bisa bertahan sekitar sampai lima tahun. Alasannya, karena acupunktur bisa mengurangi rasa tembakau dan hasrat untuk merokok efek ini sempat kami uh, sempat kami alami juga jadi ada salah satu kenal terhadap eh, salah satu pasien yang di PHI itu itu terapi untuk dan dia merasakan oh rasanya kok lihat kok enak sekali terus dia lagi ya pas dia dia jari gitu karena kebiasaan sih dapat tanam tetap ya tidak dijaga makanya kan jalanan hasilnya kan gitu nah itu kan salah satu caranya bicara cara lain kita sampaikan di selanjutnya mas Adrian ditunggu sahabat Wisnu dan terima kasih juga ini pertanyaan yang sama dengan sahabat Wisnu dari sahabat dari Murti Dimagi katanya suaminya juga seorang perokok ini. bagaimana mengurangi rokok atau bahkan caranya supaya suaminya ini berhenti merokok nah saja akan kita bahas sahabat nanti di sesi terakhir program solusi kesehatan pondok politik Indonesia di Jakarta Jakarta

meliputi dana PLPAP, termasuk listrik. Oh iya ya, jadi kan itu bisa kita analisa darah ya pak. Jadi ibu bisa tahu kemungkinan sakitnya apa, gitu deh pak. Ibu juga bisa konsultasi sekalian tuh karena jadi hasilnya lebih maksimal tuh. Jalan Sunan Muria Mandarina mengalami pelestarian holistik terbuka, pendidikan, dan maksa. sebuah wa Ta'ala berfirman yang artinya dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri dan berbuat baiklah sungguh Allah menyukai orang-orang 几个问题 selamat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, sahabat MPI Anda masih menyimak program Solusi Sehat ala Pondok Antik Indonesia malam hari ini. Dalam bagi Anda yang ingin konsultasi permasalahan kesehatan Anda di telepon kami secara gratis di 0274 884205 ataupun SMS di 0815 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masih katanya risikonya lebih dilihat ya dan berbaliknya tapi ini risiko yang udah lebih rokok tiga kali lipat gitu. karena menganggap mereka dari sekitar rokok eh, mereka juga rokok dengan risiko yang lebih tinggi kan gitu itu memang pada akhirnya memang benar terima kasih untuk uh, ini masukan dia untuk istilahnya eh, untuk sebagai bapak dengan mendapatkan insya Allah kita yang mengamalkan dia anak menjadi lebih sehat nah kemudian ini ada beberapa tes khusus ya penjelasannya memang begini ketika kita ingin berhenti merokok maka akan terjadi sebuah uh, di dari tubuh dan tidak menyenangkan ada dua pertama adalah tubuh tidak terbiasa tidak diberi zat tersebut itu tidak enak yang kedua bahwa tubuh berusaha mengeluarkan racun-racun yang sudah tertumpuk di dalamnya dan seringkali memang itu juga alasannya tidak enak lihat ya kalau kita berhenti merokok berhenti masuk diri sendiri pada akhirnya kita akan merasa tidak enak kalau sebagai proses pencucian tubuh kita dari apa yang sudah kita masukkan nah ini beberapa supaya proses ini bisa semakin cepat berlanjut dan tubuh jadi lebih cepat bersih pertama adalah dengan berolahraga dan bergerak yang ini ini merupakan wajah keluar yang sangat baik untuk mengingatkan akan pentingnya tinggi merokok otaknya bisa mengurangi stres begitu tubuhnya juga lebih stres membantu tubuh relax jadi lebih baik daripada rokok kemudian konsumsi dua per sehari dalam jumlah yang cukup sekitar 3 atau 4 porsi sehari persentase saluran air rata-rata antara 100 sampai 150 gram fabrikasi hibit ini sekitar 600 400 sampai 600 gram ya. nah, ini untuk bisa jauh dari asam nikotin ya dan kemudian beberapa buah dan sayuran baik adalah wortel swasta tanpa pola sebagai saluran kecoa dan buah asam atau citrus maksudnya untuk memicu kondisi basah yang tubuh dan menurunkan perasaan uh, harus harus merokok perasaan ingin merokok yang gitu kemudian supaya tubuh juga lebih sehat jangan dibebani dengan racun lain atau misalkan kita dengan menghindari junk food makanan manis atau protein bagi-bagi sel tersebut bisa menaikkan kadar gula darah dan meningkatkan keasaman darah yang bisa memicu gejala ketagihan rokok lagi ini itu juga ya ini dulu mas Satrio kita sama kali dulu yang biasa assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut eh, Iya, maaf sama jenis sama jenis mohon maaf kurang jelas tidak diulangi pertanyaannya apa yang bisa membantu membuat berhenti merokok tadi apa mohon maaf siwak oh baik jadi katanya kandungan siwak gitu ya iya, baik iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siwak. Katanya bisa untuk berhenti merokok, Mas. Ya, ya mungkin uh, silat ini kan akan memberikan uh, sebuah sensasi yang khusus di bulan ya. Gitu. Jadi mungkin bila saya juga belum pernah tersimak kemudian merokok ya, Kalau mungkin besar ini akan mengubah sensasi rokok ketika di mulut lagi ya, gitu. kan terdaftar memakai silat ya, gitu seperti itu ada beberapa kandungan aktifnya dan mungkin bila bersatu dengan rokok rasanya kurang

memicu kita untuk ingin ngemil gitu kan. Jadi sebagai lebih akademik kita harus minum air putih secara reguler sepanjang hari yang itu. Dan kemudian untuk meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh kita sangatlah baik untuk melakukan teknik pernafasan dalam atau deep breathing ya, sehingga kita bisa lebih tenang seperti itu. Nah kemudian tadi kan kita bicara tentang eh, sebuah apa namanya sebuah upaya untuk mengucapkan macam dalam tubuh dan memang ini sangat-sangat bisa dibantu dengan terapi atau bentuk dan bekam yang dimaksudkan untuk benar-benar memicu detoksifikasi yang lebih cepat. Nah ini insya Allah untuk uh, sampai tanggal 10 November nanti dari sekarang ini memberikan diskon terhadap perokok jadi kita bukan cuma ngomong tapi kita berikan dikasih ya gitu ya itu untuk membantu orang-orang di segala kesehatan ini dengan merokok PRI eh, memberikan diskon khusus terhadap tidak merokok tetangga aku butuh anti rokok ini hanya satu seribu saja sampai 10 November insya Allah ini bisa bermanfaat bagi penjual merokok saya memberikan sapa awal yang sangat sangat baik dan baik dan kawan kita sapa lagi Mas Satrio MDAM Assalamualaikum Sahabat kabar mana Ibu? Ibu Siti Ibu Siti Ibu Siti

ada orang ada kemudian pengaruhnya kalau menghirup rokok terutama ada anjingnya merasa otak beku, pusing dan juga tadi memuntahkan apa yang ada di dalam itu kenapa dan mungkin ada solusi dan soalnya tadi saya belajar setahun karena karena ada angin tapi tapi baik ya jadi pada saat begini ada masalah dengan mata ini seringkali berhubungan juga dengan liver dan ginjal dan lain-lain kemudian ketika ada asap rokok dan angin kok kepala misalnya yang mulai besar ini prediksi kami ini bisa di bisa di konfirmasi dengan mengandalkan skala lagi di analisa lainnya. ini kemungkinan besar ada kekakuan pembuluh darah di tubuh uh, sahabat gigi dan ini menyebabkan aliran darah ke otak tidak kurang baik dan apa bisa menjadi pemicu itu karena banyak akan memiliki inflamasi dalam tubuh sehingga bisa membuat cairan darah jadi kurang lancar seperti itu dan efeknya ketika otak terganggu misalkan ya maka fungsi pengontrolan dari pencernaan juga akan terganggu ini bisa membuat orang memutuskan uh, apa yang ada di perutnya juga seperti itu solusinya mungkin kita akan lebih baik kalau sampai situ bisa satu Indonesia jadi kita lihat kalau memang benar ada uh, seperti yang saya prediksikan gitu ya insya Allah jadi kita akan merancangkan beberapa terapi yang bisa menjadi solusi untuk sahabat Siti gitu. Nah, terima kasih sahabat Siti mungkin kapan-kapan bisa konsultasi langsung ya silaturahmi ke Panduasi Indonesia. Baik Mas Satria karena sudah detik-detik akhir ini perjumpaan kita langsung saja ya mungkin terima kasih atas informasinya dan mungkin tadi informasi terakhir mengenai terapi rokok bisa dibuat Mas Satria. Ya baik. Jadi terapi rokok misalnya di Universitas Indonesia memberikan uh, ada program untuk terapi khusus rokok uh, sampai 10 November nanti dengan terapi akupunktur dan bekam untuk khusus untuk rokok ini sakit hanya dengan biaya ribu saja dan kita kemudian juga kami informasikan para sahabat MK yang uh, ingin mendaftar di acara mini workshop kami yaitu uh, medical outlook atau atasi penyakit ini insya Allah kita masih bisa membuka pendaftarannya eh, pendaftaran bisa langsung dibawa ke Universitas Indonesia ya bayarnya cuma beribu saja acaranya hari Minggu 3 November di Kawai Sushi nanti kalau bingung bagaimana tempatnya pendaftaran bagaimana boleh hubungi kami di 085 6253 7636 itu untuk pendaftaran acara di saja kalau untuk nomor kami di Bank Indonesia kita bisa hubungi di 0878 Nah, dan wacana mungkin nanti depan karena ini banyak pertanyaan seputar yang belum Terima kasih. teman-teman Politik Indonesia. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat tentu berhasil sudah perjumpaan kita di program Solusi Sehat Lalu Pondok Indonesia malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat Wifa di RRT Bunda Wulan di Pugeran, sahabat Julis dan sahabat Siti yang sudah bergabung dan menyimak MJFM Jakarta malam hari ini. Mohon maaf bagi sahabat yang di SMS ini antriannya banyak sekali dan belum bisa terjawab semuanya. Insya Allah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 bukannya banyak aku kok bawaannya lemes terus males ya udah bisa darah sih tapi yang gak ada apa-apa tuh apa sakit apa ya pak nggak tahu pak itu tentu udah apa apa aku nggak merasa sakit oh iya ya di sana kan itu bisa cek analisa darah ya pak jadi itu bisa tahu kemungkinan sakitnya apa gitu tuh pak itu juga bisa konsultasi sekalian tuh di sana jadi hasilnya maksimal tuh

manusia untuk mengatur kemakmuran ekonomi agar menuju kebahagiaan dan akhirat. Salah satu penentuan kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi sehat ala rumah sehat holistik hadir memberikan jawaban dari berbagai permasalahan kesehatan Anda. Solusi sehat ala rumah sehat holistik hadir memberikan jawaban dari berbagai permasalahan

Jesus.